awal daripada hidayah adalah mendengarkan sebaik-baiknya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang yastami' mendengarkan dengan sungguh-sungguh Ya sami itu maknanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya sekedar dengar tak gitu. Kalau sami itu mendengar. Kalau istama itu konsentrasi mendengar. Tandanya orang akan mendapatkan kebaikan itu diantaranya adalah kalau mendengar itu sungguh-sungguh jangan sambil sandaran terus ngantuk gimana insya Allah mau cari surga ngantuk mau lari dari neraka kok ngantuk gimana ya saya teringat saya Umar Palanpuri itu kalau bayan subuh itu sering mengucapkan satu pantun Kom kom ya habibi kam tanamu Talibul jannati layanamu katanya beliau. Bangkitlah, bangkitlah, hai kekasihku. Berapa banyak kamu tidur nih? Orang yang ingin surga tidak bisa tidur talibul jannati la yanamu speakernya bengong-bengong gitu ya gimana ya. Insya Allah mereka waktu muzakarah dengan orang-orang tua kita di antara perkara yang penting di dalam usaha kita ini kalau membaca taklim kita ini kalau membaca taklim betul-betul merasakan seolah-olah kita ini mewakili Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran agama. Dan kalau kita mendengarkan taklim, betul-betul merasa bersikap kayak para sahabat mendengarkan sabda-sabda Nabi. Karena yang dibaca itu sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, dan ini yang berbicara ini hanyalah menyambung lidah yang mulia Rasulullah SAW. Kita itu belajar begitu, insya Allah kan? Maka insya Allah kalau kita ini berbicara ini betul-betul merasa menyampaikan apa ajaran Nabi, dan kalau kita ini mendengar, merasa betul-betul kita ingin menerima pelajaran dari Nabi melalui kitab-kitab taklim itu, maka insya Allah hati kita ini akan dipenuhi dengan nur insya Allah. Karena kata-kata Nabi itu penuh dengan nur. Firman Allah itu penuh dengan nur. Penuh dengan hidayah. Nabi itu sumber hidayah. Inna tahdi ila siratul mustaqim. Quran itu sumber hidayah, sudah lina sudah muttaqin. Kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan banyak hidayah datang. Insya Allah kan? Bahkan cerita-cerita mengenai para sahabat, mengenai orang-orang soleh, ini juga mengandung cahaya hidayah. Karena dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita Nabi saja, cerita orang-orang soleh juga diceritakan. Ceritanya Siti Maryam, ceritanya Zulkarnain, ceritanya Luqman Al-Hakim, ceritanya Habib An-Najjar. Banyak cerita-cerita itu. Hmm. Maka mendengarkan cerita-cerita orang sholat itu juga sangat bernilai. Jalan ya kan? Hmm. Ringkasnya apa saja yang ada dalam kitab taklim itu dengarkan semua. Jangan sampai nggak didengarkan. Jangan kamu dengar omongan orang dalam buku dalam kitab taklim itu ada hadis-hadis doaif katanya. Benar, ada hadis doaif. Tapi doaif yang sudah diseleksi. Doaif yang sudah diseleksi sehingga doaif tapi doaif yang diterima oleh para ahlinya. Walaupun doa kalau sudah diterima oleh para ahlinya itu doa yang bisa diterima. Maka harus kita perhatikan betul-betul. Insya Allah kan? Pokoknya nasihat-nasihat para ulama, para aulia, para sahabat, apalagi nasihatnya para nabi, apalagi Sayyidul Anbiya, apalagi Al-Quran, ini semua adalah sumber-sumber hidayah yang mesti kita dengar dengan penuh perhatian penuh adab Tufail bin Amr Ad-Dausi ini orang kafir ke Mekah telinganya dibuntu karena khawatir mendengar apa-apa dari Rasulullah karena sudah diprovokasi sama orang-orang Mekah. Kamu jangan sekali ini dengar loh. Dari Muhammad itu. Siapa yang dengar nanti mesti katut. Tapi ketika tuh bin Amr ke Masjidil Haram, Rasulullah itu mengatakan, Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi ونعوذ به من شرور أنفسنا ya seperti permulaan bayan itu maka Tuhan loh kok bagus sekali saya ini kan orang cerdas kenapa gak saya dengar dulu baik apa tidak dilepas coba sekali lagi kok sudah sampai di jantung saya ini coba ulang lagi diulang lagi oleh Nabi langsung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna jadi bayangkan itu kesannya Mendengarkan sabda-sabda Nabi itu begitu Jika nanti kalau kita keluar Taklim sungguh-sungguh nggak ada yang ngantuk Insya Allah Taklim sehari semalam empat jam untuk keluar itu yang dikehendaki oleh masyarakat kita untuk keluar itu taklim empat jam. Dakwah empat jam. Ibadah empat jam. Sisanya untuk khidmat. Baik khidmat untuk diri sendiri atau khidmat untuk temannya, khidmat untuk masjid, khidmat untuk umat Islam semuanya. Insya Allah. Kalau kamu keluar dengan tertib ini, nanti pulang itu mesti berubah. Tapi kalau kita keluar tidak mengikuti arahan orang-orang yang ahlinya ini, ibaratnya kita ini di rumah sakit nggak ikut tertibnya dokter, muangan seenaknya, minum seenaknya, ya nggak sembuh-sembuh. Bisa-bisa penyakitnya tambah parah. Begitu juga keluar kalau tidak mengikuti tertib, Nanti itu pulang itu tola toleh sama saja. Tidak ada ruhaniah. Hatinya tidak tambah bersih. Bahkan bisa-bisa tambah parah. Waktu di rumah jarang maksiat, malah di keluar malah banyak maksiat. Lihat wanita-wanita di jalan, gunjing orang, banyak goblok. Biasanya tahajud malah nggak tahajud. Biasanya baca Quran malah nggak baca Quran. Nah kita ini rugi jadinya. Maka kita ini bukan hanya menyiapkan waktu untuk agama, tapi menyiapkan waktu dan menertibkan amalan-amalan kita selama 24 jam. Sehingga nanti selama 4 bulan atau 40 hari kita berubah. Kalau kita berbanyak dakwah terus, dakwah terus. Setiap ketemu temannya, setiap ketemu siapa saja, bicara keagungan Allah. Makhluk tidak kuasa yang menciptakan makhluk yang berkuasa Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakanlah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, yang menciptakanlah yang berkuasa. Tidak ada benda-benda bisa memberikan manfaat. Tidak ada benda-benda mendatangkan bahaya. Yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan bahaya adalah yang menciptakan benda-benda itu Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, doa kepada Allah. Kita ulang-ulang terus menerus. Sehari semalam usahakan 4 jam. Kalau dihitung majelisnya, usahakan sehari semalam bikin majelis seperti ini berapa kali? 25 kali. Ini pengalaman-pengalaman orang-orang tua kita. Kalau itu kita ulang-ulang 25 kali gitu, nanti imannya naik. Kalau imannya naik ada tandanya. Sholat jadi tambah khusyuk. Maksiatnya tambah pahit. Enggak, enggak, enggak ada keinginan maksiat tambah berkurang, berkurang, berkurang. Amal agama tambah lezat tambah hari tambah tawaldo nggak sombong apa yang disombongkan kalau kita nggak punya apa-apa rambut satu aja kita nggak punya sepotong kuku pun kita nggak punya sebutir pasir pun kita nggak punya nggak punya apa-apa semua milik Allah apa yang mau disombongkan maka kalau dakwah terus menerus menikah dengan Allah, orang itu ada tandanya tambah dari tambah tawadu, tambah tawadu. Tambah sayang kepada umat. Nah, tandanya ini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Tambah hari tambah sayang, tambah hari tambah sayang. Kalau melihat umat kok biasa saja. Ini berarti dakwahnya kurang. Insya Allah mereka. Kalau melihat umat kok malah marah, benci. Wah itu tambah itu. Udah penyakitan nih hatinya, penyakitnya parah. Karena orang yang disayangi oleh Allah adalah orang yang punya sayang pada umat. Bagaimana supaya timbul sayang pada umat ini? Kita dakwahkan pentingnya sayang ini. Dan kita doa kepada Allah. Supaya Allah berikan dalam hati kita ini rasa sayang kepada umat. Karena umat ini semua adalah umatnya Rasulullah SAW. Tanda kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umatnya. maksudnya umat di sini orang Islam maksudnya. Kalau kepada orang kafir nggak boleh cinta, kasihan. Nah, kalau orang kafir itu kasihan. Kalau orang iman cinta. Nggak boleh cinta sama orang kafir nggak boleh. Jadi kasihan bagus mereka ini akan menuju jahanam maka kita kasihan, kita ajak mereka masuk Islam. Ini kalau orang iman, orang Islam, kita cintai mereka. Insya Allah mereka. Jadi sudah bayang belum tadi? Belum ini ya? Ini mau terima saja ini. Ya. Bayangnya besok pagi. Ya. Inilah yang mau kita maksud, yang mau kita usahakan dalam kita keluar ini Masya Allah Bagaimana kalau tiga-tiga diulangi pembicaraannya Tiga-tiga, empat-empat diulangi Biar kita bergerak ya. Kali adalah dakwah. Karena itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah usaha untuk meningkatkan imannya umat ini atau menanamkan benih-benih iman dalam hati umat, maka mulainya dengan dakwah. Awal perjuangan Nabi adalah dakwah. Dan begitu juga awal usaha yang dibuat para sahabat setelah iman itu adalah dakwah. Ini merata, merata. Di samping ibadah, nah, ibadah juga. Tapi ibadah dengan dakwah itu ceritanya itu bareng terus mulai kan. Rasulullah di, di Gua Hiro ibadah. Terus kemudian dapat perintah dakwah, dakwah. Para sahabat juga begitu. Mereka masuk Islam. Terus ya jadi sholat, terus dakwah. Tapi awal-awal itu belum sholat lima waktu, belum ada sholat lima waktu itu. Sholatnya itu pokoknya ya sholat gitu aja. Bahkan banyak cerita-cerita dalam kehidupan para sahabat itu mereka belum sholat sudah langsung diajari dakwah. Ada yang sholat dulu terus dakwah, ada yang dakwah terus baru ada perintah sholat. Itu banyak sekali ceritanya dalam kehidupan mereka itu. Yang jelas itu dakwah itu zaman dulu itu pokoknya jadi amalan seluruh umat Maka dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'amuru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mukar wa tu'minuna nabilah. Ini sifatnya para sahabat. Amara'ruf ma'ruf mukar dan iman. Jadi iman dakwah, iman dakwah. Amalannya yang pokok iman dakwah. Dalam ayat ini tidak ceritakan masalah sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau ada dakwah, nanti orang itu mesti sholat. Kalau ada dakwah, nanti mesti haji. Kalau ada dakwah, yang lainnya itu pada hidup semua. Nah, kunci semua kebaikan itu dalam dakwah dan iman. Iman dan dakwah. Insya Allah Maka kita keluar ini belajar ini kita ini sudah lama meninggalkan dakwah Kita anggap dakwah itu barang nggak penting betul enggak. Sambilan, katanya sambilan. Nah kita ingin merubah kepahaman kita ini seperti kepahaman orang-orang dulu para sahabat dakwah ini pokok ini nggak boleh sambilan maka hari-hari kita dakwah. Apa kita dakwakan pertama kali mengenai keagungan Allah. Allah yang kuasa, makhluk betul-betul tidak kuasa. Ini diulang-ulang. Satu kalimat diulang-ulang. Manfaat dari bukan dari benda, dari yang menciptakan benda. Mudarat bukan dari manusia, dari yang menciptakan manusia. La ilaha illallah. Terus yang kita dakwakan kedua mengenai kemuliaan yang mulia baginda Muhammad SAW. Kita cerita mengenai kemuliaan baginda Nabi. Penting nih masuk pokok dakwah. Nah, baginda Nabi ini adalah semulia-mulia makhluk, semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul. Imam Bayati menulis kitab namanya Dala Ilunubwa Itu 10 jilid. Isinya cerita mengenai kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi alaihissalam. Imam Suyuti juga ngarang kitab namanya Al-Khosais. Keistimewaan-keistimewaan, keistimewaan keringatnya Nabi. Ada bab keistimewaan keringatnya Nabi Nabi itu keringannya itu wangi melebihi kasturi. keistimewaan kulitnya Nabi ada di situ. Bagaimana kulitnya Nabi betul-betul kulit yang terbaik. Keistimewaan mata Nabi sampai gelap pun Nabi itu melihat aja. Hmm. Keistimewaan rambut Nabi, bagaimana indahnya rambut Nabi, Cita di situ Bahkan sampai keistimewaan kencingnya Nabi diceritakan. Hmm. Sebagian orang menganggapnya aneh, kencing bukan najis. Ya, itu kan kalau kencing kamu, kencingnya tawon saja itu bisa untuk obat kok. apalagi kencingnya Nabi, kencingnya kamu ya nggak mau siapa kasih. Kencingnya Nabi itu diminum oleh seorang sahabat maka tidak sakit-sakit lagi dan mati. Hmm. Dan ini hadis ini sahih bukan profat ini. Hmm. Nabi kemalaikan. Bukan hanya Nabi, Sayyidul Ambiya, pimpinan seluruh Nabi. Untuk apa kita ceritakan keistimewaan-keistimewaan Nabi itu? supaya kita ada kesintaan kepada Nabi, kesintaan pada sunnah Nabi, kesintaan pada amalan-amalan Nabi. Sehingga yang kita pikirkan itu siang malam bagaimana hidup kita ini tambah hari tambah dekat dengan kehidupan yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana makanannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi. Dalam setiap amal Nabi, di situ ada kecintaan Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi dicintai Allah. Walaupun tertidur kalau ikut Nabi dicintai Allah. Walaupun makan kalau dicintai oleh mengikuti Nabi dicintai oleh Allah. Masya Allah. Nah kalau orang itu dicintai oleh Allah nggak akan celaka. Jadi pakai syarat ikut Nabi betul-betul semata-mata karena dari ridho Allah. Nah. bukan ikut Nabi tetapi untuk pantas-pantasnya saja. Tidak, nggak ada nilainya. Maka dalam satu hadis diceritakan ini pelajaran penting nih Ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi itu gonjang ganjing, guncang. Maka Allah ciptakan gunung untuk maku bumi. Sehingga ketika diciptakan gunung, bumi terus tenang, tidak guncang lagi. Maka para malaikat heran dengan kekuatan gunung ini. Mereka bertanya kepada Allah, Ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat dari gunung? Allah berfirman, Iya, apa itu? Besi. Gunung-gunung kalah dengan besi. Bahkan eskavator gunung-gunung jebol. Ya. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada besi? Iya, api. Besi bakar dengan api leleh, lumat. Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada api? Iya, air api siram air mati apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada air iya angin air di lautan bawa angin naik ke atas jadi hujan angin ini mengalahkan air apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada angin iya anak Adam yang dia ini menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun nggak tahu disembunyikan dia infak dengan tangan kanannya disembunyikan saking sembunyinya itu saking sembunyinya sampai tangan kirinya pun nggak tahu ini kinayah namanya dalam bahasa Arab kinayah kata kiasan maksudnya orang itu betul-betul ikhlas di dalam infaknya sampai nggak ada orang tahu sampai dirinya sendiri pun seolah-olah tidak tahu maknanya apa amalan ikhlas entah itu sodakoh yang ikhlas dakwah yang ikhlas taklim yang ikhlas ibadah yang ikhlas itu kekuatannya mengalahkan angin, mengalahkan air, mengalahkan api, mengalahkan gunung, mengalahkan seluruh makhluk. Karena apa? Amalnya ikhlas itu mendatangkan pertolongan Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, gunung pun akan hancur. Api pun jadi dingin kayak Nabi Ibrahim as, Air pun berbelah, laut pun berbelah kayak Nabi Musa as. Angin pun tunduk kayak Isra Mi'raj Nabi ke langit. Ush. Kalah semua jaga. Jadi amalan yang ikhlas itu loh sama mereka. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya berikhlaslah kamu dalam amal maka sedikit aja sudah cukup. Di amalan ikhlas itu itu ikhlas itu datang kadang satu detik datang itu Subhanallah itu kalau waktu satu detik itu ke amal amalan itu sudah nggak ada kekuatan yang bisa menghalang lagi itu ya ikhlas itu mahal mereka sangat mahal dan sangat lembut sehingga kita ketika Nabi ditanya apakah ikhlas itu maka Nabi mengatakan saya belum tahu ikhlas itu saya mau tanya sama Jibril. Jibril ditanya apa ya kata Jibril? Nah, saya belum tahu nih. Nah, Jibril belum tahu juga. Saya mau tanya kepada Allah. Tapi katanya kepada Allah, eh fasul dan rahasiaku saya berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi ikhlas itu rumit sangat semelekan. Kalau definisinya ya amal karena Allah itu saya ikhlas. Itu definisi. Tapi hakikatnya ikhlas itu ini perlu kita banyak mujahadah terus menerus, nangis terus menerus, minta kepada Allah supaya amal kita ini dimurnikan oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hanya untuk cari itu Allah, bukan untuk cari yang lain-lain. Bayan bukan supaya dikatakan ahli bayan, bayanya bagus sekali ayat-ayatnya masalah menderu-deru kayak sudah nah nah nanti kalau tidak ikhlas nanti dakwah kita nggak ada kekuatannya loh mereka Loh saya ini ikhlas, ini ikhlas bukan untuk didebatkan. Ini rahasia Allah. Allah mengatakan akhir rahasia. Oh kamu ngaku ikhlas itu gimana? saya usaha untuk ikhlas. Nah, tapi jangan kamu merasa tidak ikhlas. Kata para ulama ikhlas itu sumbernya adalah satu keyakinan. Kalau orang itu yakin betul bahwa semua adalah milik Allah yang berkuasa hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat mudarat hanya Allah maka baru dia bisa beramal hanya untuk Allah setelah yakin ini belum sempurna, maka ikhlas juga tidak akan bisa sempurna. Timbul satu keyakinan, kalau Allah ridho kepada saya, beres semuanya. Masalah apa saja, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah ekonomi, masalah negara, masalah dakwah, masalah ilmu, masalah ngaji, masalah apa, kalau Allah ridho pada aku, beres. Masya Allah tolong saya. Tapi Allah kalau tidak ridho, walaupun seluruh dunia memuji-muji saya, juga tetap celaka saja. Dah, ya Allah, jadikan amalku ini hanya untuk ridhomu ya Allah. Dakwah dengan ikhlas. Coba kita mudakarah lagi ya, malaikat dikit-dikit supaya kita ada pikir subuh-subuh. Silakan tiga-tiga empat-empat lagi. Kemudian yang kita dakwakan yang penting lagi semuanya kan adalah kehidupan akhirat. Ini ini pertama kali cerita keagungan Allah dakwah itu betul cerita kemuliaan Rasulullah. Ketiga yang kita dakwakan itu apa? Akhirat. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Tidak ada manusia yang bisa lama di dunia ini. Siapa saja. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Orang jahat, orang suci. Sampai para nabi. Tidak ada yang lama di dunia ini. Kita ini pun tidak akan lama. Mana mbak-mbak kita, Mana teman-teman kita satu persatu berangkat ke akhirat. Ini termasuk dakwah pokoknya Rasulullah itu. Saya datang kepada kada kepada engkau ya orang Quraisy untuk memberitahu bahwa setelah dunia ini kamu akan menghadapi azab Allah bila di akhirat bila kamu tidak beriman. Ini masuk awal-awal dakwahnya Nabi cerita akhirat. di dunia ini ya, waktunya sebentar. Maka kita punya keperluan di dunia ini, tapi ya sedikit loh, sebentar. Hidup di dunia ini ya 60 tahun, 70 tahun. Perlu makan tapi ya berapa ton kira-kira? Nah kalau di akhirat ini kita ini hidup berjuta-juta, bermiliar-miliar bertriliun-triliun, biliun-biliun, nggak ada habisnya. Nah, apa yang akan kita siapkan untuk negeri akhirat kita ini? Bila telah datang kematian, maka dalam satu riwayat malaikat-malaikat mengatakan, telah datang ajal dan telah habislah seluruh angan-angan. Kita masih punya angan-angan, mau ini, mau kawin, mau nyunat nih, mau mantu, mau kawin lagi. Nah. Malaikat datang telah datang ajal habislah seluruh angan-angan. telah datang akhirat, habislah seluruh dunia. Telah hilang harta benda yang sisa tinggal sisanya. Telah putus amalan-amalan yang sisa tinggal akibatnya. Semua kita akan mengalami ini Tidak peduli siapa saja. Tidak perlu muda, tidak peduli tua. Hai hey, orang-orang muda, kamu masih muda. Apakah kamu nanti juga menyesal kalau di akhirat? Kalau muda kita ini tidak kita gunakan untuk membangun akhirat. Betul kan mereka? Waktu muda tenaga masih kuat, dakwah masih kuat, ibadah masih kuat, nah, amal masih kuat. Tidak digunakan untuk akhirat. Akhirnya muda kita habis, kita rugi di akhirat. Hai orang-orang tua, akhirat sudah di depan pintu. Mau apa kamu? Rasulullah sudah menunggu kamu di telaga Kautsar. Bagaimana kamu bisa tenang-tenang di dunia ini? Ini dakwah akhirat itu penting sekali. Kata para ulama, kalau ingat akhirat, pikir akhirat itu keluar dari hati seorang manusia, langsung setan akan menguasai hatinya. Jadi kalau kita yang lupa kepada akhirat, sebentar aja langsung hati kita yang rusak. Diuntuk jajakan syaitan. Untuk mainan syaitan kita ini. Maka ingat akhirat itu harus kita dakwahkan siang dan malam supaya perkara ini tertanam dalam hati kita dan tertanam kepada hati umat. Semua dunia akan kita tinggalkan, kampung akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan. Kita pergi ke akhirat hanya amal kita dan iman kita yang ada nilainya. Apa yang dibanggakan oleh orang dunia? Mereka membanggakan harta, mereka membanggakan teknologi, Ya boleh-boleh saja Seumpama tidak mati Setelah ada keputusan dari Allah Manusia semua akan mati Maka yang membanggakan dunia ini Hanyalah orang-orang yang bodoh saja Mulai kecil cita-citanya dunia Umurnya dihabiskan untuk belajar dunia Setelah belajar dunia untuk cari dunia kemudian berbangga-bangga dengan dunia, akhirnya meninggal dunia. Nah, alangkah celakanya itu manusia yang mikir dunia toh. Ini kita jawabkan. Insya Allah kan? Nah, kita mudah terus sebentar mana kan? Ini biar ingat ya kan? Saya juga lagi ingat-ingat ini. isi dakwah Nabi adalah mengingatkan manusia kepada sejarah pertolongan Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia mengenai sejarah-sejarah datangnya pertolongan Allah. Bagaimana orang-orang adil iman ditolong oleh Allah? Nabi Musa ditolong oleh Allah ketika berhadapan dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Bani Israel. Bagaimana Nabi Nuh ditolong oleh Allah. Bagaimana Nabi Lo Ibrahim ditolong oleh Allah. Ini termasuk dakwah pokok yang diceritakan dalam Quran. Nah kita selalu sampaikan pada umat ini. Dakwah manis sejarah sejarah-sejarah pertolongan Allah. Wa dzakiru bi ayyamillah. Pertolongan Allah pada para nabi. Pertolongan Allah pada para sahabat. Ayyamillah ini sahabat juga masuk. Pertolongan pada para sahabat. Pertolongan Allah kepada pejuang-pejuang wali-wali Allah setelah itu. Kalau orang Jawa harus tahu pertolongan Allah mengenai yang datang pada wali songo harus tahu tuh. Orang Jawa nggak ngerti wali songo, jangan ngaku Jawa itu. Kan Jawa itu namanya. Nah. Karena ini termasuk dalam kategori berdekirum nila. Mengingati sejarah pertolongan Allah kepada umat Islam. Dikit-dikit harus tahu nih. Kalau orang India ya cerita mengenai Syekh Mu'azzin al yang dia ini berjalan dengan sepuluh santrinya dari Star perbatasan India dengan Pakistan sekarang berjalan sampai Jaka itu di India dalam masa setahun dalam masa setahun itu 9 juta orang masuk Islam kadang-kadang satu kerajaan masuk Islam dalam sehari ini pertolongan Allah pada ini bukan nabi bukan rasul nah, kira-kira 700 tahun yang lalu saya mau itu justi itu Muainuddin Justi, Nah, itu orang India itu. Nah. Ini sejarah, kita punya sejarah 1500 tahun. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah. Ada orang Yaman namanya Syekh Jalaluddin. Itu yang Islamkan Bangladesh. Itu. itu saya mau saya jalurin itu ceritanya itu dakwah dakwah di Bangladesh sana ceritanya akhirnya banyak orang masuk Islam ya setelah mereka masuk Islam maka salah satu orang itu yang masuk Islam itu istrinya melahirkan maka oleh Syekh Muhyiddin Susi suruh bikin akikoh suruh nyembelih kambing nggak punya punyanya sapi suruh akhirnya nyembelih sapi. Ya, karena menyembelih sapi, orang-orang Hindu di sana marah semua. wah uh, kurang ajar ini. Nah. Akhirnya saya jalurin itu dibawa ke istana. Istananya Raja Hindu itu. Raja Hindu marah. Pokoknya ini harus dibunuh sekarang juga. Tapi saya saya jalurin ini orang Yaman ini nggak terkesan, malah azan di situ. Allah Akbar. Ketika azan istananya itu ambruk. Hmm. Akhir rajanya dengan menterinya pada mati semua dia selamat. Akibatnya orang kita itu malah pada masuk Islam semua sampai sekarang. Hmm. Nah, ini kan perlu diketahui dalam sejarah. Itu di dekat India itu ada pulau kecil-kecil namanya Pulau Maladewa. Itu dulu yang Islam kan di sana satu pemuda umur 19 tahun dari Maroko. Ceritanya itu pemuda itu naik kapal terus kapalnya itu pecah. Akhirnya dia terdampar di situ. Namanya Mubarok. Melihat di situ orang menyembah berhala semua dia dakwah terus. Ceritanya panjang. Akhirnya satu negeri itu masuk Islam semua sampai sekarang. Presidennya Abdul Qayyum, tamatan Mesir Al Azhar presidennya itu. Padahal sekitarnya itu daerah-daerah Hindu, di situ itu daerah Islam. Ini perlu kita ketahui sejarah Nabi sejarah jelas, sejarah sahabat jelas, jelas, sejarah pejuang-pejuang yang lain ini pun sedikit-sedikit kita harus tahu supaya timbul harapan kita ini yang ditolong bukan hanya para nabi saja, yang ditolong oleh Allah bukan hanya para sahabat saja, yang murid-muridnya Nabi, orang-orang setelahnya yang betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW ditolong juga oleh Allah Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad sungguh aku pasti firman Allah akan menolong rasul-rasulku Bukan Rasul saja. Waladina amanu dan orang-orang beriman fil hayat dunia dalam kehidupan dunia ini. Wa yauma yaqumul asyhad dan di hari akhirat. Jadi pertolongan itu banyak. Termasuk yang perlu kita renungi juga bagaimana pertolongan Allah kepada Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Dia tidak punya apa-apa. Tapi pikirnya, barokahnya, kerjanya sampai menyebar kemana-mana seluruh dunia. Sampai terjadi kampung-kampung Islam di Inggris, di London. Ada madrasah-madrasah di Houston di sana, New York, Amerika. Nah, masjid-masjid dibangun di Prancis. Nah, barokahnya pikir, usaha, serius dan orang-orang yang meneruskan pikirnya. Ini termasuk pertolongan Allah. Bukan perkara kecil teman kan? Kalau kamu pergi ke Perancis sana, kamu akan banyak menemukan mesin-mesin, menemukan orang-orang yang ngapalin Quran di Perancis. Dan baru beberapa bulan yang lalu juga ada jamaahnya datang ke sini. Orang Temburuk malah belum datang ke sana mana itu sebenarnya? Di tengah-tengah pusat kekufuran, di tengah-tengah pusat teknologinya orang kafir, agama bisa masuk. Bukan dengan senjata, bukan dengan harta, bukan dengan teknologi, bukan dengan apa-apa, dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk wadakirhum di ayamillah. Jadi dai itu harus ngerti sejarah dikit-dikit itu, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah sejarah yang rumit-rumit Putri Sima, Raja Sailendra. Nah, nggak usah. Ya. Kan Raja Kediri, wis gak itu. Sejarah-sejarah yang ada kaitan dengan dakwah itu yang penting. Tapi dikaitkan juga bisa. Dulu Palembang itu rajanya Putri Sima. Semua Hindu sekarang jadi semua Islam. Barokahnya dakwahnya sunnah ampel di sana. Loh, ada juga. Kediri itu, Pondok Pesantren Nirboyo, Ploso semua, itu dulu pusat Hindu, tempatnya Ken Angkrok. Nah, kok bisa jadi Islam berkah dakwahnya orang-orang dulu? Loh, bisa juga. Pokoknya sejarah itu ada manfaatnya sebetulnya kalau cara memahaminya itu benar. Sekarang bilang lagi tiga tiga. nanti sing tak dakwakan Allah keagungan Allah kemuliaan baginda Nabi dan sunnah-sunnahnya negeri akhirat secara perjuangan Allah, man. yang terakhir yang terakhir ini, yang harus kita dakwakan senantiasa karena inilah masalah umat Islam sekarang ini pentingnya dakwah dakwah mengenai pentingnya dakwah. Karena umat ini punya tugas dakwah. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Sekarang umat ini punya tugas dakwah. Para ulama mengatakan baginda Nabi itu punya obat mujarab yang bila diminum selamat dunia akhirat. Itulah agama. Kemudian obat mujarab ini dititipkan kepada kita karena Rasulullah mau pergi dipanggil oleh Allah. Ini saya titipkan kepada kamu ini ya obat ini sampaikan kepada umatku yang pada sakit di mana-mana ya. Kemudian yang kita yang dititip ini malah tidur jadi, nggak disampaikan pada orang-orang sakit. Nah, akhirnya obatnya bosok di rumah Kira-kira nanti Rasulullah marah sama kita apa enggak? Kamu gimana sih? nih suruh nyampaikan obat malah nggak disampaikan. Simpan sendiri. Kamu sendiri akhirnya sakit, nggak mau minum obat juga. Akhirnya umat saya menderita di mana-mana ya, gara-gara kamu ternyata. La haula wala quwata illa Maka kita jawabkan pentingnya dakwah Jawab mana kan? Kalau dakwah ini dianggap penting, maka semua orang harus menyiapkan waktu untuk dakwah. Maka semua orang taskil empat bulan. Yang sekarang ini orang kampung kok niatnya cuma empat puluh hari, dirubah jadi empat bulan. Insya ini kita jawabkan. Semua orang kampung bicara dengan dirinya masing-masing. Dakwah ini penting. 40 hari tidak cukup. Minimal 4 bulan. Semua orang kampung bicara sama dirinya sendiri itu. Dan teman temannya. Santri-santri 40 hari. Nanti kalau tamat satu tahun. Mudah karo. Mudah karo. Nah, usah susah-susah. Nggak usah banyak pemikiran-pemikiran. Yang penting semua umat keluarkan 4 bulan. Itu aja. Yang sudah siap 4 bulan buat kesibuan-kesibuan yang benar. Keluar dengan cara yang benar dan ikhlas semata-mata karena Allah. Terjadi perbaikan seluruh dunia. Jawab. Nah terus ini yang niatnya 40 hari dijadikan pasulan, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Sing niate kawan dosa sinten? saat ini bagi luar aturi jumeneng ngidul, Mbah. Monggo. Bon, buatan Saudi, mungkin ada nopo-nopo musyawarah, monggo. Bon, biasa mohon. Nggih, buatan nopo-nopo mboten napa. Bismillah, nggih. Sing niate 40 dina sani sekawan wulan. Sing niate patang wulan dikencengi niate monggo jumeneng itu mriku sedaya. Sing niate sekawan wulan kencengi niate ngidul kabeh. Nah monggo pun maksud ini santri-santri kecil cilik nih. Ya awake ini semua tua, pun tanggulan mawon monggo Brasil ada belum itu? Pak Zuri? Pak Zuri ada? Kumpul-kumpul itu loh. Nih, kumpul itu. pun noleh. Nah, yang ditentasi ini, ini kafir, gue. Niku sedaya eh, di jamaah-jamaah tahun itu. Nah, ke sana apa itu bantu takil itu bantu tasir, tafakur semuanya. Ini sungguhan ini, bukan untuk berdiri. Kita mau bentuk selama 4 bulan. Nah, sungguhan. Itu Bukhari, ayo bentuk jamaah itu berapa jamaah? 4 bulan. Jadi nanti yang ada 4 bulan 3 orang dianggap jamaah 4 bulan. Sing niate sambil ketidan kali sang mulan langsung jumeneng mawon. Monggo bismillah. Kesempatan ini mungkin Ramadan, lagi tombat bulan angsal Ramadan. Angsal bodoh, ya, angsal besar lagi bulan-bulan utama yang kalau kita keluar pahalanya akan berlipat ganda. Kalau keluar untuk Ramadan seperti 70 kali keluar. Nanti di Zulhijjah ada waktu-waktu yang mulia juga. Maka jangan sampai hanya 40 hari. Sing di kampung ini 4 bulan saya mohon, betul mawon